Kemudian kita menyampaikan salam kita untuk kekasih kita bersama dan salawat kita untuk Rasulullah yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid ayat kita pada pagi hari ini yaitu masih surat An-Nur tentang ayat-ayat adab, ayat-ayat hukum. Dan kita masuk pada ayat yang ke-59 dan seterusnya. Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang kami sampaikan bahwa pembahasan kita tentang tafsir adalah tafsirul mujaz. Apa yang dimaksud dengan tafsirul mujaz? Ringkasan tafsir. Jadi kita tidak memerinci, tidak berdalam-dalam, tidak menyebutkan perbedaan-perbedaan khilafiyah khilafiyah dan sebagainya tapi langsung kepada saripati saripati daripada ayat demi ayat sehingga pesan Allah itu mudah kita pahami mudah kita cerna untuk mudah kita amalkan Silakan melihat kepada surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 59 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa idza al atfalu minkumul hulum wa idza dan apabila balagha telah sampai al atfal anak-anak minkum di antara kamu al huluma usia atau umur mereka mimpi basah berarti ini sudah balik kalimatnya balagha berarti orangnya ba balik apabila telah balik anak-anak falyasta'dhinu kama stazana alladziina min qablihim min qablihim falyasta'dhinu maka hendaklah mereka meminta izin mau masuk ke dalam kamar kita asal dia sudah balik hendaklah minta izin kama sta'dzana alladziina min qablihim sebagaimana orang-orang dulu juga telah disuruh agar minta izin kepada orang tuanya nah ayat yang ke-58 pembahasan kita apa ini 59 yang sebelumnya adalah anak-anak yang belum balik nah, tiga waktu yang dia tidak boleh harus minta izin dulu. Sebelum subuh, setelah zuhur dan setelah isya. Kalau sekarang asal sudah balik dia nggak boleh masuk kamar orang tua. Kapanpun. Harus dia minta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan dia masuk, jika tidak dia tidak boleh. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Karena sangat besar sekali mudaratnya apabila si anak melihat aurat orang tua sementara dia sudah balik. Kalau belum balik, hanya tiga waktu, tapi kalau sudah cukup, eh, dengan dia sudah balik, maka cukup sudah. Sejak itu dia sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam bilik orang tuanya. Jadi harus ada ruang privasi bagi orang tua. Orang tuanya ganti baju, orang tuanya sedang rebahan, apakah dia sedang buka aurat atau tidak buka aurat, tapi yang jelas sedang balik itu dia harus minta izin dulu. Kalau di kita ini safira ke atas mah, nah ini sudah wajib mereka itu minta izin untuk masuk. Nggak boleh masuk-masuk begitu saja, ya. Atau kita panggil dia, boleh ya. Safira ke atas, Umar, Imam dan Safira. <clears throat> Selanjutnya, wallahu alimun hakim dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sekali lagi sama dengan ayat yang ke-58 ujungnya Wallahu alimun hakim. Sama-sama. Allah itu maha tahu. Dan Allah maha bijaksana. Seandainya dilanggar ini perintah. Seandainya tidak diamalkan di adab. Maka lihat anak kamu akan rusak. Maka lihat tatanan di rumah tangga tidak akan teratur. Tidak akan berwibawa. Dan tidak ada uh, hormatnya anak-anak pada orang tua. Baik. Selanjutnya. Ini ayat 59. Jika ada yang mau, mau bertanya tentang ilmu 49, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, maka kita langsung pada ayat yang ke-60. Jadi ini tentang hukum ya, tentang hukum dan adab. Yang ke-60. Wal kawain minan nisa. Dan orang-orang atau wanita-wanita yang sudah tua minan nisa, yang sudah men apa nama? menopause ya. Wanita-wanita yang sudah menopause, yang sudah beranjak kepada tua allati la yarjuna nikahah yang mana mereka sudah tidak ingin lagi untuk menikah falaisa alaihinna junah maka jadi ada dua ya yang pertama harus sudah tua sudah tua sudah menopause yang kedua sudah nggak pengen nikah nah dua-dua ini disebutkan wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikaha falaisa alaihinna junah ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijat bahwa mereka tidak berdosa kalau mereka yadhana thiyabahunna mereka meletakkan ya mereka meninggalkan thiyabahunna pakaian syar'i mereka berarti pakaian yang menutup aurat standar standar aurat yang ringan ini aurat ringan itu adalah leher ke atas kemudian betis ke bawah ini leher apa tuh aurat ringan Nah, nggak masalah kalau seandainya wanita-wanita sudah tua, yang sudah menopause, ya, yang tidak lagi menginginkan ada yang uh, tidak menginginkan menikah lagi, nggak apa-apa kalau dia nggak pakai jilbab. Ibaratnya begitu. Kalau dia nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, nggak berdosa. Wa ayyastafi'u ghaira mutabarrijat. Syaratnya jangan sampai berdandan pula kayak wanita-wanita artis itu, ya. Udah makin tua malah makin makin berdandan ghaira mutabarrijat bizina. Tidak pula dia boleh mutabarrijat bizina. Uh, ah, bersolek dengan menampakkan perhiasannya, nampakkan emas di sini, nampakkan apa? gelang di sini, ah, atau mungkin nampakkan ah, lingkaran gelang emas di perut nenek-nenek ganjen. Ghaira mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna dan kalau wanita-wanita tua itu tetap menjaga auratnya, nah ini lebih baik. Tetap. Tapi yang uniknya sekarang, makin tua dia, yang sekarang yang muslim-muslimah kita ya, makin dalam jilbabnya. Dulu waktu gadis, ketika kulitnya masih kenceng, ketika bibirnya masih merekah, ketika lirikannya masih menggetarkan hati para lelaki, dia dia obrol-obrol aurat kesana kemari. Tapi ketika sudah kulitnya kempot dan keriut, apa? keriput, matanya sudah menjadi tidak lagi menarik, bibirnya sudah kempes, hidungnya sudah mulai loyor. Coba lihat wanita-wanita sekarang, baru dia pakai jilbab dalam, baru dia pakai jubah. Enggak adil betul, tidak adil. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu enggak pada tempatnya lagi sebenarnya. Tapi wa ayyastafifna khairul lahunna dan bahwa mereka tetap menjaga diri mereka, tetap menutupi aurat mereka lebih baik. Cuma kewajiban syariat tadi sudah diangkat ya, nggak berdosa lagi, sudah nggak berdosa. Namun sekali lagi kalau mereka pakai berjilbab, enggak, eh, kalau pakai jilbab berpahala nggak mereka? Naam, mereka berpahala. Dan bahwa mereka masih tetap mempertahankan menutup aurat khairun lahunna. Itu lebih baik bagi mereka. Terus wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui. Kalau di atas, Wallahu alimun hakim. Kalau ini, Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Alim, Allah maha mengetahui. Ya, yang kuncinya masih pengen nikah. Nah, maaf, dia dia urutannya oh, begini, menopause, udah tua. tua dulu, tua harus. Kalau dia masih muda, 40 itu masih muda itu. Ya. Itu berarti dia bukan kawain termasuk untuk undang muda yang masih menggairahkan. Umur 40 tahun itu masih masih masih sangat sangat sangat sangat sangat ya. Nah, kemudian syaratnya sudah tua. Semua orang mengatakan dia itu sudah wanita tua. Wanita tua dalam artian sudah menopause dan sudah tidak ingin nikah. Nah, orang umur 40, 45 saja masih pengen nikah loh. Ya.